بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخليقة وأتقاها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل البرية وأسناها وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه خير الأمة وأزكاها أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah dan anugerah lain yang diberikan kepada kita sehingga kita malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Hikmatul Khamisatu من min al-Hikamil Ataiyah Qala al-Imam Ahmad ibn Ataillahi Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi Hikmah yang ke-35 dari Al-Hikamil Ataiyah Berkata Imam Ahmad bin Ataillah As-Sakandari rahimahullah أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأي علم li'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi yang artinya bermula asal sumber tiap-tiap maksiat kelalaian dan keinginan-keinginan jahat sumbernya adalah ridha daripada diri senang daripada diri dan bermula asal sumber tiap-tiap taat dan bangun jaga serta ifah ketiadaan ridha engkau daripada diri dan sungguh bahwa kamu berteman orang yang jahil yang tidak ridha daripada dirinya lebih baik bagi engkau daripada berteman orang yang alim yang ridha daripada dirinya maka apa jua ilmu bagi orang alim itu yang dia ridha daripada dirinya dan apa juga kejahilan bagi orang yang jahil yang dia tidak riba daripada dirinya. Nah, itulah hikmah yang ke-35 dari Al-Hikam al athaiyah ini. Para muhibbin rahimakumullah. Maksudnya daripada hikmah yang ke-35 itu adalah istihsanun nafsi wa tazkiyatuha wa i'jabuha aslu kulli ma'siyah wa aslu jami'i sifatil mazmumat bermula menganggap baik diri menganggap baik diri menganggap bersih diri dan takjub dengan diri itu merupakan sumber segala maksiat dan sumber sekalian sifat-sifat yang tercela. Kita merasa diri kita ini sudah baik. Kita merasa diri kita ini sudah bersih. Nah, apabila kita merasa-merasa demikian itu, maka perasaan itu adalah merupakan sumber kemaksiatan dan sumber segala sifat-sifat yang tercela. Pamanis tahsanaha wa zakkaha wa a'jabaha istaulat alaihi ghaflah wa man istaulat alaihi ghaflah ghalabat syahwah wa man ghalabat alaihi syahwa wa ka'abil ma'asi Barang siapa yang merasa sudah baik dirinya merasa dirinya sudah bersih maka berkuasalah atasnya kelalaian kelingahan orang kalau sudah merasa dirinya baik sudah merasa dirinya itu bersih, sudah merasa dirinya ini kada ada lagi penyakit, maka dia akan lalai daripada mengawasi dirinya. Dia akan malas menambah ilmu pengetahuan. Dia akan malas menambah amaliyah-amaliyah karena sudah menganggap dirinya baik. Orang yang merasakan dirinya sudah baik, orang yang merasa dirinya sudah bersih, dia akan lalai. Dan orang yang lalai itu dikalahkan oleh syahwat, oleh keinginan-keinginan yang negatif, yang tidak baik. Dan barang siapa yang dikalahkan oleh syahwatnya, oleh keinginan-keinginan jahatnya, maka dia pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku ampusakum huwa a'lam ittaqa." Dengan tegas Allah berfirman, "Jangan kamu menganggap bersih diri kamu. Jangan merasa harap Jangan merasa sudah pak alimnya, jangan merasa sudah pembanyaknya ibadah, jangan merasa tinggi ilmu. Allah yang tahu siapa-siapa orang yang takwa kepadanya itu. Nah, jadi memuji diri, memuji diri itu berarti adalah menganggap dirinya baik. Setiap orang yang memuji dirinya maka berarti dia menganggap dirinya baik. Bila menganggap dirinya itu baik, maka orang ini pasti akan jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun muhlikat." Ujar Nabi ada tiga yang membinasakan. Salah satunya beliau menjawab, "Wa i'jabul mar'i binafsih." takjubnya seseorang dengan dirinya sendiri. wa adamur ridha bin nafsi wa su'uz zanni biha wa tuhmatu biha aslu kulli ta'atin wa aslu jami'i sifatil mahmudat ketiadaan ridha dengan diri Ini merasa dirinya nih kada baik dan buruk sangka dengan dirinya. Buruk sangka dengan diri sendiri dan tidak percaya dengan diri sendiri itu merupakan sumber segala taat. Sumber segala taat. Dan sumber sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita merasa kotor, kalau kita merasa banyak penyakit, kalau kita merasa diri ini hina. Nah, itu adalah sumber kebaikan. Sumber segala sifat yang terpuji. Paman istakbahaha wa asa azzanna biha wa tahama biha intabaha wa tayakkaza wa tatabba'a uyubaha wa raqabaha. Barang siapa yang merasa dirinya itu jahat dan dia berburuk sangka dengan dirinya dan dia tidak percaya dengan dirinya, maka dia akan bangun, dia akan jaga dan dia akan mencari penyakit-penyakit dirinya dan akan mengawasi dirinya. Dan itu adalah sumber segala ketaatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kita ini disuruh memandang diri ini kotor. Disuruh memandang diri kita ini banyak punya penyakit-penyakit rohani. Dan memang banyak punya penyakit. Memang kita banyak punya penyakit-penyakit yang mesti diobati yang mesti diawasi. Imam Ghazali rahimahullah berkata, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan bassarahu bi 'uyubi nafsi." Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi seseorang yang baik, Allah perlihatkan penyakit-penyakit dirinya. penyakit kita, penyakit diri kita. Pertama misalnya tulul amal. Artinya tulul amal itu kita merasa bahwa kita ini hidup lebih lama lagi. Kita menyangka bahwa minggu depan kita masih hidup. Kita menyangka diri kita ini bulan depan masih hidup kita menyangka bahkan tahun depan masih hidup. Nah, ini adalah penyakit. Bila kita merasa bahwa kita ini bulan depan, minggu depan masih hidup, berarti itu penyakit diri kita. Penyakit. Dan penyakit ini merupakan penyakit dalam yang berakibat macam-macam. Kalau kita merasa masih lawas lagi hidup, satu kita menunda-nunda tubat. Nah, itu akibatnya. Kayak orang panas dalam, akibatnya timbul sariawan, timbul rakungan sakit, timbul macam-macam. Nah, sama ini, orang yang merasa bahwa bulan depan, tahun depan masih hidup, satu menunda-nunda tubat, kayak nagin tubat menunda-nunda amal soleh, menunda berbuat kebaikan, menunda menuntut ilmu. Nah ini penyakit. Jadi kalau ada dalam diri kita penyakit yang namanya tulul amal itu itu wajib hukumnya kita mengobati supaya jangan ada lagi tulul amal itu. Nah itu pertama penyakit kita tulul amal. Yang kedua mungkin penyakit rata-rata kita adalah tamak. Tamak bid dunia wa kana'ah bil akhirah. Tamak. Arti tamak itu adalah bahwa kita ini masih merasa kurang. Urusan-urusan harta duniawi merasa kurang. Apa yang sudah diberikan Allah selama ini kepada kita, kita merasa belum cukup dan selalu hendak menambah selalu